illa syafa'ah tidak menghendaki kecuali syafaat. Jadi mereka tidak sampai berkeyakinan bahwa patung-patung ini bisa memberi rezeki. Patung-patung ini bisa mendatangkan manfaat. Tidak. Tetapi memohonkan kepada Allah mendekatkan diri mereka kepada Allah lewat patung-patung orang soleh tersebut. أي aradu illa إلا wa ومع ذلك وقعوا dan keyakinan mereka bahwa orang-orang soleh tersebut bisa menjadi syafaat perantara antara mereka dengan Allah ini adalah syirik dengan keyakinan seperti tadi mereka jatuh ke dalam syirik. Ya. Apalagi kalau mereka meyakini bahwa patung-patung ini bisa memberikan rezeki, bisa mendekatkan jodoh, bisa menolak bahaya, maka lebih lagi perantara saja syirik. Karena tidak ada perantara antara manusia dengan Allah kecuali amal soleh. Kecuali amal soleh. Jika ingin dekat kepada Allah maka lakukan amal soleh yang telah ditetapkan oleh syariat ini. Yang tidak ditetapkan oleh syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam maka bukan menjadikan kita dekat dengan Allah maka justru menjauhkan kita dari Allah dengan sholat maka kita semakin jauh dengan dari Allah karena apa? sholatnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sholat nisfu sa'ban sholat rebu sholat dalam rangka memperingati hari kelahiran. Padahal sholat. Begitu juga dengan puasa kita semakin jauh dari Allah karena puasanya tidak pernah disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, termasuk puasa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, puasa hari tarwiyah. Puasa pada tanggal 8 Hijjah. Ini hadisnya do'ifun jidjan bahkan jatuh ke maudhu hadis palsu tentu tidak boleh dijadikan hujjah. Kemudian 16 ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك sangkaan mereka, perkiraan mereka bahwa para ulama yang membuat eh, patung-patung itu atau yang dijadikan patung-patung itu mereka menghendaki dari menghendaki uh, syafaat tersebut ay arodu an tasfa'alahum ingin menolong mereka lewat syafaat tersebut بل ظنوا أنها تنشدهم على العبادة bahkan mereka menyangka mengira bahwa dengan patung-patung tersebut bisa memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk beribadah. Baik apa buruk niatnya? Tentu baik sekali. Ingin menggemarkan kaum muslimin dalam beribadah menambah semangat para kaum muslimin untuk beribadah. Tetapi caranya keliru. Sebagian perekat-perekat sufi ya, ketika melihat kaum muslimin sudah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat hadis-hadis palsu yang berisi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada seorang tokoh sufi tertangkap ketahuan membuat hadis palsu. Setelah itu mereka ditanya oleh para ulama ahli hadis, kenapa kalian menyebarkan membuat hadis palsu ini? Dijawab oleh tokoh-tokoh sufi ini, karena kami melihat kaum muslimin sudah sibuk dengan kitabnya Al-Auza'i. Ucapannya Abu Zur'ah. Ya, ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Meninggalkan Al-Qur'an. Gitu. Niatnya bagus. Tapi caranya salah. Maka tetap saja salah. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Cara yang baik harus berawal dari niat yang baik. Dua-duanya merupakan syarat mutlak diterimanya ibadah. Hanya satu saja maka tertolak ibadah kita. Wahada fasidun kama sama. Sebagaimana yang sudah dijelaskan eh, sebelumnya, maka ini adalah sangkaan yang rusak, sangkaan yang keliru namanya juga don sangka bukan ilmu don bukan ilmu maka ilmu adalah yakin yakin bahwa Nabi melakukan ini yakin bahwa ini hak tidak boleh barangkali barangkali itu bukan ilmu kemudian 17 البيان العزيز في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدروني كما أطرت النصارى ابن مريم keterangan yang besar tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuturuni, jangan kalian sanjung aku sebagaimana sanjungan orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Apa makna al-itraq? La tudruni al-itraq. Maknanya adalah al ghulu fil madhi. Ghulu di dalam memuji. Waktu itu kita bahas ghulu ada dua. Ghulu di dalam memuji dan ghulu di dalam mencela. Dua-duanya buruk. Dua-duanya buruk mencela boleh kalau memang perlu dicela. Yang tercela harus kita celak. Maka haram bagi kita memuji-muji iblis, memuji Abu Jahal Lahab, memuji Fir'aun karena mereka tidak terpuji tapi tercela. Sebaliknya haram bagi kita mencela para nabi dan rasul. Satupun nabi, sahabat, la tasubbu ashabi kata Nabi. Jangan kalian telah sahabatku. Apakah sahabat pernah berbuat salah? Tentu, mereka bukan malaikat. Tapi kesalahan mereka tidak boleh kita salah. Mengatakan bahwa dalam hal ini Muawiyah keliru, dalam hal ini Abu Bakar salah, boleh. Boleh, secara ilmiah. Pembahasan secara ilmiah, bukan celahan. Berbeda ketika Abu Bakar, Umar, Utsman dikritik oleh orang-orang Syiah Rafidah. Kritikannya bukan ilmiah tetapi celahan. Ini yang haram. Nah, guru mencela tapi guru berdosa. Begitu juga memuji tapi guru juga berdosa. وهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وقع فيه بعض هذه الأمة apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi di sebagian umat ini. Sebagian umat ini tentu tidak seluruhnya. Karena sabda Nabi la tazalu qa'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqq akan selalu ada sepanjang zaman setiap saat satu kelompok yang selalu berada dalam kebenaran akan selalu ada. Jadi tidak mungkin seluruh kaum muslimin sepanjang di satu zaman tetap semua tidak ada yang benar Tidak mungkin. Pasti ada satu kelompok yang benar. Bagaimana yang diterdakan oleh Nabi Alaihi Wasallam yang disebut dengan Al-Ta'ifatul Mansurah Al-Firqatul Nasir أهل السنة والجماعة الغرباء السلام inilah lima nama yang datang dari lisan Nabi SAW Alaihi Wasallam atau setidaknya dari lisan para sahabat wa alaihim jami'an di antaranya yang sangat terkenal yang memasyurkan ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ibn Abbas. Ya, secara khusus Nabi menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dimasukkan oleh Ibnu Abbas, sahabat. Adapun Nabi, beberapa riwayat menyebut lafaz salaf. Salaf atau al-jamaah atau oh, Taifatul Mansurah atau al-Ghurabah. Nah, apa yang dilarang oleh Nabi ini terjadi pada umat ini bal asyad bahkan lebih buruk lagi bahkan lebih buruk dari apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam hatta ja'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-marja' fi kulli syai' hingga sebagian dari mereka ini menimpa pada diri torekot-torekot sufi ya menjadikan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tempat kembali segala sesuatu Padahal tempat kembali segala sesuatu apa? Umar bin Mereka menjadikan Nabi alaihi wasallam sebagai tempat kembali. <clears throat> Ya, segalanya dipulangkan kepada Nabi. Kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengucapkan inna li Muhammadin, inna li Rasulillah. Ya, Ya Rasulullah, agitna, agitna. Wahai Rasulullah, tolonglah kami, tolonglah kami. Mereka beristighosa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا أعظم من قول النصارى ini lebih besar, lebih berdosa, lebih dahsyat keburukannya daripada ucapan orang-orang Nasrani yang mengatakan Al-Masih Allah Isa Al-Masih Yesus kata mereka anak Allah wa talitun talata yang ketiga dari yang tiga ini ucapan orang Nasara ucapan sebagian kaum muslimin yang sesat yang syirik lebih buruk lagi bahkan Rasulullah itu adalah menyaingi Allah berkedudukan seperti Allah bisa menolong kita, bisa membantu kita di saat sulit. Ini keyakinan buruk sebagian torekot-torekot tertentu. Kemudian 18 نصيحته إيانا بهلاك المتردعين nasihat untuk kita bahwa al orang yang berlebihan, orang yang bersangatan, orang yang melampaui batas itu akan binasa. Ini nasihat dari beliau untuk kita semua Bahwa orang yang berlebih-lebihan akan binasa. Apapun. Berlebihan dalam keyakinan, jelas. berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, berlebihan dalam tidur, berlebihan dalam ibadah, binasa. Semuanya binasa. Membawa kepada kebinasaan. وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون binasalah orang-orang yang mutanatti' orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang bulu. Nanti akan dibahas oleh beliau sedikit perbedaan antara tanattu' dengan bulu. Semakna. Walam yurid mujarrad al-khabar. Ini khabar. Ini khabar kan? Alaka mutanaffi'un. Orang-orang yang berlebihan itu binasa. Khabar kan? Informasi khabar, kalimat berita. Tetapi bukan sekedar khabar. Karena khabar itu bisa macam-macam makna Ada khabar di makna amr. Allah mengatakan bahwa orang yang berzina tidak nikah kecuali dengan wanita pezina pula. Wazaniyatu illa zanin aw musrik. Wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik. Apa ini? khobar kalimat berita, informasi. Apakah bermakna khobar semata? Tentu tidak. Jika kita melihat ada seorang pelacur pezina misalnya, kemudian ada orang laki-laki, mungkin dia tidak tahu kalau dia pezina pelacur akan menikahi wanita tersebut, maka berkewajiban kita berkewajiban untuk mencegahnya. Apalagi kita memang bisa mencegahnya karena anak kita atau adik kita atau saudara kita perintah terutama para wali jangan menikahkan putrimu dengan laki-laki penzina dan sebaliknya. Ya. Jadi khabar bimakna amal أي خبر بمعنى di atas bermakna takdir, peringatan. Jangan kalian jangan kalian berlebihan. Ya. Jadi bukan semata-mata 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم keterangan penjelasan bahwa berhala-berhala tersebut tidak disembah kecuali setelah manusia lupa dengan ilmu ilmu dilupakan, ilmu ditinggalkan. Baru disembah. Selagi masih ada ilmu, selagi ilmu tersebar, maka tidak akan disembah. Ada yang teriak, ini syirik. Yang tauhid seperti ini, maka masih aman. Lama, lama, lama, lama, lama, ketika para ulama meninggal, disembahlah berhala-berhala tersebut. Bagaimana contoh pertama kejadian tersebut yaitu di zaman Nabi Nuh. Patung-patung tersebut tidak disembah. Kemudian disembah setelah beberapa puluh tahun. أي لم تعبد هذه التماثيل إلا بعد أن نسي العلم واضمحل yang dimaksud adalah berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut tidak disembah kecuali setelah ilmu dilupakan atau ilmu menjadi dangkal, ilmu menjadi sesuatu yang sedikit sekali, tidak, tidak tersisa kecuali sedikit sekali. Dan ini akan terjadi nanti. Kalau sekarang ada orang tokoh hebat dengan ilmu sihirnya dia bisa melakukan kelibatan-kelibatan seperti beberapa tokoh sihir bisa memindahkan ini, bisa menghilangkan ini, monas segala macam. Kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Apa yang terjadi kira-kira sekarang? Terutama kaum muslimin. Insya Allah akan ditertawakan oleh kaum muslimin. Jadi hari ini, hari ini ilmu sedikit tetapi masih ada ya dalam hal tertentu sunnah misalnya kaum muslimin banyak yang tidak kuat. tapi dalam masalah satu ini ada seorang tokoh, ada seorang manusia yang mempunyai kehebatan tertentu lalu mengaku sebagai Tuhan Allah minta disembah tentu akan ditertawakan oleh kaum muslimin hari ini akan datang satu zaman akan datang satu masa di mana ada seorang manusia mempunyai kehebatan bisa membuat bumi yang tandus tiba-tiba menjadi hijau, bumi yang hijau tiba-tiba menjadi tandus, dan dia mengaku sebagai Tuhan dan disembah dan dipercaya. Anda bisa bayangkan sekarang manusia seperti ini kita bandingkan dengan keadaan para sahabat zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Taimiyah jauh sekali. Ya hari ini kita tidak bisa bayangkan bagaimana ketika Dajjal nanti tiba kayak apa manusia bodohnya. Sehingga Dajjal tampil di muka bumi dan mengaku sebagai Tuhan dan disembah. Betapa jahilnya manusia. Semakin jahil, semakin jahil, semakin jahil. Ya. Tentu Dajjal tidak tiba-tiba datang, muncul sehari, dua hari, sebulan, dua bulan mengaku sebagai Tuhan. Tidak. Karena pertama kali Dajjal muncul sebagai apa? Orang soleh. Sebagai orang soleh. Dan yang dikelabui oleh Dajjal siapa kaum muslimin? Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu bukan targetnya Dajjal. Buat apa? Mereka sudah sesat. Yang akan ditipu oleh Dajjal adalah kaum muslimin. Maka Dajjal tampil di hadapan kaum muslimin sebagai orang soleh. Mengajak sholat, berjamaah, dan seterusnya. Lalu muncul kehebatan-kehebatan para pada diri Dajjal setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, bertahun-tahun lalu lama-lama mengaku sebagai seorang nabi utusan Allah percaya percaya karena memang selama ini dia mempunyai banyak kehebatan dan soleh dan mengajak sholat dan seterusnya dan seterusnya lalu lama-lama lama-lama lama mengaku sebagai Tuhan dan disembah lihat tipu daya iblis, cara setan menggoda manusia dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman sama, tidak berubah. Fitrah manusia. Ya, iblis setan tahu persis fitrah manusia. Diajak kepada kesesatan pelan, pelan, pelan, pelan, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Maka subhat itu sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Gitu. Maka Dajjal tampil di hadapan manusia bukan sebagai pembunuh, peminum khamar, penjudi, tidak. Tapi sebagai orang soleh. ففيه دليل على معرفة قدر وجوده أي علم ini merupakan dalil uh, bagaimana kedudukan ilmu. Lihat betapa besar kedudukan ilmu di dalam Islam sehingga dengan ilmu seseorang selamat dari penyembahan terhadap berhala. Dengan apa? Dengan ilmu. Niat yang baik tidak cukup. Niat baik untuk selamat dari kemusyrikan tidak cukup. Harus dengan apa? Ilmu. Tanpa ilmu tidak akan selamat. Orang akan menyembah selain Allah. Nah, lihat. Berarti ini ma'rifatu qadri wujudil ilmi. Mengetahui kadar pentingnya ilmu itu sampai di mana. Wa anna wujudahu amrun daruriyyun lil ummah. Keberadaan ilmu ini merupakan amrun daruriyun, sesuatu yang doruri yang tidak boleh tidak. Yang sangat-sangat penting ya orang yang tidak makan tidak minum maka resikonya terbesar apa mati tetapi tidak berilmu resiko terbesarnya apa neraka jadi ilmu jauh lebih penting dari makan dan minum ya dan tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu Siapa yang masih pantas hidup, dia masih pantas mencari ilmu. Maka majlisnya para nabi dan rasul, majlisnya para ulama dihadiri oleh anak-anak muda dan dihadiri oleh orang-orang tua. Orang tua tadi. Ya. Berjalan bongkok, dituntun, dia mencari ilmu. Ini masih pantas. Masih pantas. Untuk bekerja dia sudah tidak pantas. Perusahaan mana yang mau menerima tenaga seorang yang sudah berumur 80 tahun, 90 tahun nggak pantas. Sudah tidak pantas untuk bekerja. Mencari ilmu masih pantas. Ya, masih sangat pantas. Ada seorang ulama menjelang wafatnya masih membahas hadis tentang ku masalah masalah fikih, masalah furu'iyah, masalah bukan masalah besar akidah bukan, masalah furu'iyah. Mengusap ku. Ya, Imam Ahmad kalau tidak salah. Dia meminta kepada muridnya atau sahabatnya untuk mencarikan sanad hadis khuf padahal dalam keadaan sakit keras mau meninggal. Diingatkan oleh muridnya atau sahabatnya anda sudah berat. Engkau sakit keras. Kenapa masih mau membahas sanad hadis tentang khuf? Mengusap khuf, mengusap sepatu. Ketika berwudu. Apa jawab beliau? Aku ingin menghadap Allah mati dalam keadaan oh, aku mencari ilmu. Ketika aku bahas ini, kemudian aku mati, ah, itu yang aku harapkan ya, dalam keadaan mencari ilmu. Karena orang yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di mana? Berada di mana? Fi sabilillahi hatta yarji'a. Dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Maka kalau mati mati syahid, insyaallah taala. Mati syahid yang masih harus dikafani, disolati, dimandikan, tidak seperti mati syahid di dalam peperangan yang boleh tidak disolati, boleh tidak dikafani, ya, boleh tidak dimandikan. لأنه إذا فقد العلم حل الجهل محله karena ketika ilmu itu hilang maka kejahilan yang akan menggantikan tempat ilmu itu langsung tampil ilmu hilang kejahilan tampil kebodohan tampil yang tampil orang-orang jahil orang yang berilmu sudah meninggal maka yang tampil orang-orang jahil وَإِذَا حل الْجَهْلُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حَالِ النَّاسِ jika yang tampil itu orang-orang jahil yang berkuasa itu kejahilan yang tampak itu kejahilan yang mengisi bumi itu kejahilan maka jangan engkau tanyakan bagaimana keadaan manusia ini, bobroknya manusia ini, dungunya manusia ini. Fasaufa la ya'rifuna kaifa ya'budun Allah. Engkau lihat mereka tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah. Menyembah Allah kan tidak asal-asalan, ada caranya. Mereka tidak tahu cara menyembah Allah. Ini akan terjadi di akhir zaman orang yang menyebut Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dia sebut keluar dari lisannya la ilaha illallah la ilaha illallah tapi dia tidak tahu salat itu seperti apa dia tidak tahu salat tidak tahu zakat apalagi umroh haji lebih tidak tahu lagi lalu ditanya kalian tahu dari mana lafaz la ilaha illallah dari bapak-bapak kami keturunan Barangkali ini sudah melanda di beberapa negeri. Ya, kita saksikan waktu itu di Bosnia anak ya. Anak-anak muda mengucapkan la ilaha illallah karena keturunan. Tapi sholat, puasa, syariat mereka tidak tahu. Dan nanti di akhir zaman merata di seluruh negeri di muka bumi orang hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu sholat, tidak tahu bagaimana cara zakat, tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah. Wala kaifa yataqarrabuna ilaih dan mereka juga tidak tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Bodoh, jahil. Keadaan ini akan terjadi. Sebagian terjadi hari ini. Sholat mereka tahu subuh dua rakaat, maghrib tiga rakaat, tetapi sunnah-sunnah di dalam sholat yang dicontohkan oleh Nabi mereka tidak tahu. 20. Anna sabab faqdil ilmi mautul ulama bahwa sebab hilangnya ilmi ilmu ini adalah matinya para ulama. Maka Sebab kebodohan, kejahilan bukan kitab terbakar, bukan perpustakaan, perpustakaan Islam dihancurkan oleh orang kafir, tidak. Tapi matinya ulama. Bikoptil ulama. Allah mematikan ilmu, Allah mencabut ilmu, Bukan ada orang berilmu kemudian dicabut, hilang ilmunya, jadi pelupa, jadi bodoh, tidak. Tetapi bikop ulama dengan cara mematikan para ulama hingga ketika sudah tidak ada ulama lagi di muka bumi, maka padahal manusia butuh toladan, butuh tokoh, butuh orang yang ditanya, tokoh durusan juhalan, lalu mereka menjadikan orang-orang jahil sebagai tempat bertanya, mufti, ya, wadullu wa adullu, wa aftau bi ghairi ilmin, mereka eh, ditanya kemudian memberikan fatwa tanpa ilmu, lalu akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ini keadaan di akhir zaman yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin bertanya kepada yang bukan ahlinya. Kaum muslimin tidak tahu yang ulama itu yang mana. Ya. Maka sebagian kaum muslimin mendapati ulama di satu kelurahan banyak sekali. Ya, mereka nggak tahu ulama itu kayak apa. Ya, maka di satu kelurahan atau bahkan di satu RW ya mereka menyebut para alim ulama ya padahal cuma se RW uh, berarti banyak benar ulamanya itu se RW mereka tidak tahu bahwa ulama itu sedikit sekali iya ulama uh, terlalu gampang uh, sebutan ulama di sebagian kaum muslimin utama di negeri kita ini Fahada min akbaril asbab li Ini adalah sebab terbesar hilangnya ilmu. Apa? Matinya para ulama. Maka musibah yang sangat besar adalah meninggalnya seorang ulama. Ya, musibah yang sangat-sangat besar. Dan muncul fitnah biasanya. Tuduhan bahwa Syekh Albani terkena paham irja murji'ah ini tidak menggema ketika Syekh Albani masih hidup. Ya, fitnah ini tidak Fitnah Suriyin dan seterusnya ketika Syekh Al-Bani Syekh bin Bas bin masih hidup. Ya, fitnah ini sedikit Tidak melanda kaum muslimin seperti hari ini. Begitu tiga imam besar abad ini meninggal di tahun yang sama 99 muncul fitnah ini. Tuduhan pada Syahalbani dan murid-muridnya terkena paham irja ya sebagian berpecah karena beberapa yayasan diarah di antaranya Ihya Uturat kemudian fitnah-fitnah sururiyin ini muncul setelah tiga imam ini wafat lihat fitnah Ya. Dan begitu sepanjang zaman. Fitnah yang terjadi ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah meninggal. Fitnah yang terjadi ketika Imam Ahmad meninggal. Apalagi ketika ulama itu seorang pemimpin. Siapa? Harun al-Rashid. Musibah besar ketika Khalifah Harun al-Rashid meninggal. Khalifah Harun al-Rashid adalah khalifah terakhir yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Ke atasnya tidak ada satupun khalifah yang bermadhab Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau Jahmiyah atau Syiah Rafidah atau Ahlul Kalam tidak ada. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai Harun Ar-Rasyid semuanya bermanhaj salaf ahli sunnah wal jamaah. Keadaan mereka beda-beda. Tentu ada yang berilmu, ada yang biasa, ada tapi secara manhaj mereka satu ahli sunnah wal jamaah. Khalifah Harun al-Rasid yang terakhir. Ya. Maka satu ketika ada seorang yang masuk ke istana dan Harun Rasid memegang pedang yang berlumuran darah. Ya, yang datang ini seorang ulama ahli sunnah bertanya, kenapa? Apa yang kau lakukan? Harun Rasid mengatakan, saya baru saja memotong leher orang itu tergeletak jasad meninggal, dibunuh oleh Harun Rasid. Ya, karena kenapa? Karena dia tidak mau bertobat mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Iya. Takarruban ya Allah. Aku ingin mendekatkan diri kepada Allah takarrub dengan cara seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Khalifah Harun Ar-Rasid paham bahwa seorang khalifah berhak membunuh siapa saja yang menyimpang. Berhak seorang khalifah membunuh tentu ini tidak akan diterima oleh paham demokrasi. Khalifah dengan hakim harus dipisahkan. Ya, Islam tidak memisahkan antara khalifah dengan hakim. Hakim adalah khalifah, khalifah adalah hakim. Siapa yang memisahkan antara eksekutif dengan apa? Yudikatif dengan legislatif? Ya, siapa Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Abu Bakar, Umar, Rasulullah? Tidak si kafir siapa itu? Iya, Muntasqi. Ya. Bukan Muntasqi rahimahullah. Ya, Muntasqi la'natullah alaih. Bukan seorang muslim. Dijalankan oleh kaum muslimin hari ini. Jika seorang khalifah, seorang presiden dan dia bertindak sebagai hakim, maka akan dicaci maki oleh kaum muslimin, akan dikritik habis-habisan, akan dicela habis-habisan oleh rakyat. Ini paham e, demokrasi. Oleh karena itu aram bagi kita e, mengikuti paham demokrasi seperti itu. Wajib bagi kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ayat eh, salah satunya Harun al-Rasid. Maka Fudal bin Iyad selalu berdoa. Diriwayatkan Fudal bin Iyad selalu berdoa, "Ya Allah, panjangkan umur Harun al-Rasid, panjangkan umur Harun al-Rasid Fudal bin Iyad." Ya, firasat seorang ulama. Dan betul ketika Harun al-Rasid wafat, muncul penggantinya Al-Amin, masih mengikuti bapaknya, cuma dia ahli maksiat. Jauh dari ilmu. Ya, tetapi tidak uh, menyerang ulama-ulama ahli sunnah. Bahkan takzir terhadap ulama-ulama ahli sunnah, tapi dia ahli maksiat. Ah, setelah Al-Amin tidak selang lama wafat, diganti oleh Khalifah Al-Ma'mun. Nah, ini yang pertama kali ini. Khalifah pertama yang mengikuti manhaj Mu'tazilah, ahlul kalam, meninggalkan ajaran salaf. Dan fitnah besar muncul di situ yang berakhir dengan penyiksaan terhadap Imam Ahmad di penjara selama kira-kira 30 bulan dan disiksa habis-habisan. Karena Imam Ahmad tidak mau mengucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk. dari hati meninggalnya ulama, apalagi kalau dia penguasa, musibah yang sangat besar bagi kaum muslimin. Dan itu terjadi di mana-mana. فإذا مات العلماء لم يبقى إلا جهال الخلق yuftuna bi ghairi ilm. Jika para ulama itu sudah mati, maka tidak tinggal di muka bumi kecuali orang-orang jahil yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Persis seperti yang disabdakan Nabi tadi. Wa min asbabi faqdihi aidan dan juga termasuk yang menyebabkan hilangnya ilmu. Ya. Penyebab terbesar tadi salah satu penyebabnya juga al-ghaflatu wal i'radu anhu. Lalai lemah, berpaling dari ilmu. Tidak ada perhatian terhadap ilmu. Wattasagulu bi umuri dunia, sibuk dengan urusan dunia. Gelap sudah berangkat, pulang ke rumah sudah gelap lagi. Yang dicari apa? Dunia. Karir, jabatan, kedudukan. Wa'adamul mubalati bihi. Tidak ada kepedulian terhadap ilmu. Ya, walaupun mungkin masih ada masih ada orang yang berilmu, kalau mau belajar masih ada, tetapi kaum muslimin tidak ada perhatian. Yang dicari oleh kaum muslimin dunia. Nah, ini juga menyebabkan hilangnya ilmu. innal ilma qad yakunu mawjudan wa huwa معدوم ini kejelian pandangan beliau Syekh Taimiyah rahimahullah bahwa kadang-kadang ilmu itu ada tetapi seperti tidak ada. Ilmu itu ada tapi seperti tidak ada. Wadalika bima idza kathura yaitu ketika banyak kori-kori. Kori-kori pembaca. Jadi dibaca saja ilmu itu. Ya, ilmu itu hanya dibaca saja. Saya Bukhari dibaca, saya Muslim dibaca, tafsir Ibnu Katsir dibaca, dibaca, dibaca. Tidak dipahami tidak diamalkan. Alladzina yaqra'una al-ilma wa la ya'lamuna bih. Mereka membaca ilmu tersebut tapi mereka tidak mengetahuinya. Kan suka ada tuh majelis-majelis itu. Ya, membaca hadis Bukhari, membaca Riyadhus Shalihin, baca satu dua baca baca terus. Ya, tidak tahu apa maknanya. Ilmu ada jelas di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, di dalam Jadu Sahih, di dalam bulu Maram penuh dengan ilmu. Kan masih ada. Tapi apa? Dibaca, dibaca, dibaca. Wa qalla al-fuqaha alladziina dan sedikit sekali para fuqaha, para faqih yang mengamalkan ilmu tersebut. Fa yusbihul ilmu 'azima al-fa'idah wujuduhu ka'adabihi maka jadilah ilmu ini seperti sesuatu yang tidak mendatangkan faidah maka keberadaan ilmu akhirnya sama dengan ketiadaannya adanya seperti tidak adanya wujuduhu ka'adabihi bal inna fi wujuhihi dharan 'ala al-ummah bahkan kadang-kadang adanya ilmu tersebut memudaratkan umat justru malah dararan 'ala al-ummah memudaratkan umat ini لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه ساكتا غير عامل بمعارف karena orang-orang awam ketika melihat orang yang sibuk dengan ilmu, menisbatkan diri kepada ilmu, Ustaz misalnya, kiai misalnya, tetapi dia dia tidak beramal. Dia diam terhadap kebatilan. dia tidak berfatwa bahwa ini haram, ini sesat, ya. Dhannu annama alaihin nas haqq. Maka orang-orang awam menganggap nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu kiai-kiai dari diem aja, masjid ulama diem saja, depak diem saja, tokoh-tokoh kita diem saja, ya. Uh, eh, ini teriak-teriak. Nah, kan jadi fitnah. Ya namanya orang Allah. Tentu dia lebih sikor, lebih percaya dengan tokoh-tokoh itu daripada kepada kita kita ini. Orang Allah. Nah, ini fitnah yang sangat besar. Jadi adanya ilmu memudaratkan kaum muslimin karena tidak dipahami oleh para uh, tokoh kita. وضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل maka kemudorotan bahayanya ilmu yang tidak bermanfaat itu lebih besar dari kemudorotan kejahilan itu sendiri. Jadi lebih berbahaya. Lebih berbahaya ilmu yang tidak bermanfaat daripada kejahilan itu sendiri. Wa idza al-jahlu fa inna an-nasa al-ilma wa Karena jika yang ada adalah kejahilan, maka manusia akan mencari ilmu. Kami tidak tahu. Kami tidak ada yang ngajari di sini tidak ada ustadz, di sini tidak ada yang tahu ilmu, maka mereka mencari siapa yang tahu ya. Ah, kalau ini menganggap sudah ada. Kami sudah punya ustadz, kami sudah punya kiai, kami sudah punya pesantren. Di sini gudangnya ilmu, nggak tahunya gudang kebodohan, kebodohan, kejahilan. Mereka menyangka gudang ilmu. Ya, padahal gudang bid'ah, gudang syirik. Kaum muslimin menyangka tempatnya ilmu. Waliyatuh. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah tambah di bawah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita masuk penutup dari bab ini Al-Khulasatul Bab Rangkuman kesimpulan dari bab ini yaitu bayanun annal ghuluwa fis salihin min asbabil khutah bahwa bersikap gulu berlebih-lebihan menghormat orang saleh ini merupakan penyebab di antara penyebab kekufuran. Walaysa huwa sababul wahid lil kufar. Tapi harus diketahui bahwa sebab kekufuran bukan hanya satu. Jadi ada sebab lain ketika orang lain melakukan, melakukannya maka akan jatuh ke dalam kekuburan Ada sebab lain. Ah, salah satu sebabnya adalah gulu. Bersikap gulu terhadap orang sah. Wa anna khatar al gulu'i 'azimun. Dan bahwa bahayanya gulu ini besar warasaijuhu wakima dan hasilnya ujungnya akibatnya buruk wakima buruk sangat buruk wal wajibu tanzilu salihina zilahum maka wajib bagi kita menempatkan orang-orang soleh pada tempatnya di tempat apa orang soleh itu manusia apa mereka manusia ya tidak boleh di tempat malaikat si fulan tidak mungkin salah syekh fulan tidak mungkin keliru berarti malaikat ya, atau bahkan Tuhan bisa memberikan rezeki bisa menolong dari kejauhan bisa menyelamatkan ketika namanya disebut itu Tuhan karena sifat Allah Rabbul Alamin bisa menolong ketika namanya disebut bisa menolong tanpa sebab, bisa menolong tanpa perantara. Adapun manusia dengan perantara, uang, ya, kayu, tongkat, makanan, minuman. Adapun Allah bisa menolong tanpa perantara. فلا يستوي الصالح والفاسد maka tidak sama antara orang soleh dengan orang fasik. Tidak sama, jangan disamakan. Gitu. Menyamakan yang tidak sama, zolim. Menyamakan yang tidak sama, zolim. Laki dan perempuan disamakan persis. Ini zolim. Sahabat dan tabiin disamakan, zolim. Rasul dengan Abu Bakar disamakan, zolim. Bahkan Abu, Abu Bakar dan Umar disamakan persis derajatnya keutamaannya. Zolim. Ya. Ah, begitu juga sebaliknya. Membedakan yang sama. Ya. Isa, Ibrahim, Muhammad, Ali, Muslimatu Wassalam sama, sama-sama Nabi. Dibedakan. Isa Nabi, Musa Nabi, Muhammad tidak. Ah, zolim. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Muawiyah sama sama-sama sahabat. Ya. Abu Bakar, Umar diterima, Ali ditolak. Siapa? Si Ar-Rafidah. Gitu. Ali diterima, Utsman ditolak, Abu Bakar, Umar ditolak. Ya, ini si Ar-Rafidah, yang tadi Khawarij. Ya. Abu Bakar, Umar diterima, Ali ditolak, Khawarij. Ali diterima, Muawiyah ditolak, Utsman ditolak, bahkan Abu Bakar, Umar ditolak. Syiah Rafidhah. Jadi samakan yang memang sama, bedakan yang memang berbeda. Menyamakannya dengan ilmu, membedakannya dengan ilmu. Bal yunazzalu kullum manzilatahu. Tetapi harus ditempatkan masing-masing di tempat masing-masing. Kalau ulama, katakan ulama. Kalau sahabat, katakan sahabat. Hak-hak sahabat, sifat-sifat sahabat ada pada dirimu. Dijamin aku, dijamin ridho, dijamin surga. Siapa? Sahabat. Dari siapa? Dari mulai Abu Bakar Umar sampai Muawiyah, sampai uh, Mahmud bin Robi, Ya, Mahmud bin Robi ketemu Nabi umur 4 tahun, diludahi oleh Nabi, umur 4 tahun. Tidak lama setelah itu Nabi wafat. Siapa dia? sahab Ya, meriwayatkan langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada beberapa hadis dalam Bukhari yang sanad terakhirnya adalah uh, Mahmud bin Rabi, seorang bocah umur 4 tahun, sahabat. Maka dia sama dengan Abu Bakar, sama dengan Umar, sama-sama sahabat Berbeda dalam ketakwaan, berbeda dalam ilmu. Dalam masalah sahabat, sama. Berarti dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Ya. ولكن لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه akan tetapi kita tidak boleh melampaui batas sehingga oh, kita bulu oh, terhadap seorang saleh melampaui batas menempatkan di luar tempatnya. Fadilullahi wasatun la yu'til insana akthar mimma yastahi. Maka agama Allah, agama Allah ini berada dalam pertengahan, tidak memberikan kepada manusia melebihi apa yang menjadi haknya. Maka derajat sahabat tidak mungkin melampaui menjadi nabi derajat tabi'in tidak melampaui menjadi sahabat ya dan seterusnya wala yaslubuhu ma yastahiq dan tidak uh, merampas haknya tidak mengambil haknya dia berhak dikatakan sahabat dia berhak dikatakan tabi'in dia berhak dikatakan sebagai ulama kita rampas Syaikhul Islam bukan ulama oh, Imam Bukhari Imam Muslim bukan ulama, Syahalbani bukan ulama. Nah, ini mengambil haknya, merampas haknya. Wahada wal Ini yang dimaksud dengan keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, terakhir, beliau mengajak kita bersoal jawab. Ada dua uh, soal jawab. Yang pertama, ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد apa perbedaan antara tanattu sikap ee, eh, berlebihan wal ulu ulu melampaui batas wal istihad bersungguh-sungguh apa bedanya tanattu gulu, istihad karena secara kaidah bahasa Arab sering tertukar nih al jawab al ghulu mujawazatul hadd Jawabnya, yang pertama, guru adalah melampaui batas. Ketika seseorang melampaui batas, berarti dia guru. Yang kedua, wasaratu ma'nahu arti taratu adalah at-tashaddu wa berdalam-dalam, bersangatan, berlebihan dalam satu masalah. Wahwa huwa min anwa'il gulu. Ini bagian dari guru Jenis dari guru. Jadi di dalam bulu itu ada sifat tertuar. Ya, berarti sifatnya lebih kecil ada di dalam bulu. Wa amma istihadu fa innahu badlul juhdi li idrakil haq. Adapun istihad adalah mengerahkan daya upaya bersungguh-sungguh untuk mengetahui yang hak yang hak yang mana yang batil yang mana maka dia mengerahkan tenaganya membaca tafsir hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya untuk mengetahui ini hak apa batin. Untuk mengetahui ini jawabannya apa. Nah, tentu ini hak para ulama, bukan hak kita. Hak kita cukup bertanya kepada ulama. Yang menyelidiki sebetulnya hukum asuransi itu apa? Hukum riba bank itu apa? Itu undang. Kita tinggal mengikuti saja. Ya. Walaysa fihi wulun illa idza kana al-maqsud bil ijtihadi kasratu at-ta'ati ghairu al mashru Ini tidak hulu. Ini tidak hulu. Ijtihad ini tidak hulu karena berlebih-lebihan tetapi dalam rangka mencari al-haq. Tidak hulu kecuali jika maksud beristihad ini adalah berbanyak-banyak dalam ketaatan sementara itu ketaatan yang tidak disyariatkan. Seperti tadi, salat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, puasa yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Waqad tuaddi ila bulu maka hal seperti ini bisa menyebabkan bulu. Kalau anna al-insana masalan arada an yakuma wa la yanam wa an yasuma an-nahara wa la yuftir. Contoh misalnya seseorang ingin terus bangun malam sholat tanpa tidur ingin puasa setiap hari tanpa pernah berbuka setiap hari berpuasa wa ayyatazila malabat dunia kullaha menjauhi seluruh kenikmatan dunia wala yatazawwad wala ya'kulu al-lahm wala al-fakiha tidak mau nikah tidak mau makan daging tidak mau makan buah-buahan dan seterusnya wa inna hadza minal ghuluw ini termasuk bulu. Walaupun dia berlebih-lebihan, iya, mengerahkan daya upaya untuk taat, tetapi dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan. al-hamilu ala dhalik al-istihad wal والبيع walaupun yang membawa dia untuk melakukan itu semua yang mendorong dia untuk melakukan itu semua adalah istihad al-bir kebaikan Walakin hadza khilafu hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hal seperti ini e, menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang terakhir, ma hukmu dhahabi ila kubur salihin di qiraat al-Fatihah. Ada apa hukum pergi mendatangi kubur-kubur orang saleh untuk membaca surat Al-Fatihah? mendatangi kubur orang-orang saleh untuk membacakan al Fatihah. Apa hukumnya? Al-jawab, hadza min al-bidah. Ini termasuk bidah. Wa sawa'un qulna yasilu sawab aw la yasil. Sama saja apakah pahala itu sampai atau tidak. Yang jelas ini bidah. Beliau belum membahas sampai atau tidak karena ada kilau وقولك تتخذ القراءة عند القبر خاصة هذا من البدع ketika engkau menjadikan bacaan Al-Fatihah tersebut di atas kubur tertentu dengan maksud untuk uh, maksud-maksud tertentu termasuk memberikan pahala tadi ini bagian dari bid'ah wa inna ma ikhtalafa as-salafu fi ma idza quri'at al-Fatihah inda al-mayyit ba'da dafnihi mubasharatan aw ghayr aw ghayra dzalika min al-Qur'an walaupun dalam hal ini salah berselisih bolehnya membacakan suratul Fatihah di atas uh, mayat yang baru saja dikubur surat Al-Fatihah atau tidak ya tapi beliau mengatakan wasahihu aidan annahu laisa bisunnah yang benar, yang sahih, yang rajih bahwa ini bukan sunnah. Berarti tidak. Wa sunnatu an tastaghfira lahu wa tas'ala lahu tasdid. Yang sunnah adalah engkau memohonkan ampun untuk mayat yang baru saja dikubur itu dan memohonkan tasbih. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah uh, teguhkanlah dia aini yang uh, sunnah. Adapun membacakan Al-Quran di atas kubur uh, bid'ah. Ya. Kita bertanya jawab. Ya. Kalau kita sholat satu masjid lalu kita cari sebetulnya ada ada hubungan tidak gitu ya? ya? Atau seorang istri kalau dia tanya dari mana dia uang hasilnya gitu kan iya. yeah. apakah itu bagian dari perkara tersebut bagian dari apa? perkara tersebut dulu satu sama iya yang jelas itu keliru bagian dari takalluf e, membebani diri maka jika kita mampir ke sebuah masjid kita belum pernah ke masjid itu kita tidak tahu ada kuburannya atau tidak maka udah nggak usah tengok-tengok ya udah wudhu wudhu aja udah nunduk nunduk aja ya daripada terlihat lihat uh, ada kuburannya uh, repot sendiri ya, udah, udah mau komat ya kuburan ya cari masjid lain eh, nggak keburu udah nggak usah tengok kiri kanan ya udah nunduk aja Iya, istri juga begitu. Istri tidak perlu bertanya kepada suami, bang ini duit dari mana? ya asal suaminya ngasih duit dia nanya bang ini duit dari mana ya ala haram ya nah, tentu suaminya tersinggung ya nggak enak hati ya. tidak tidak seperti itu ya nah, kalau istrinya ragu karena memang suaminya eh, suka mencuri suka main judi maka nasihati bang mohon jangan berikan kepada kami istri dan anakmu dengan uang yang haram ya kullu min nabata fi min suqtin fannaru aw karena setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram maka tempatnya adalah neraka nah, gitu Perusahaan tempat saya bekerja mengeluarkan uang untuk membeli sapi untuk kurban. Tetapi untuk di atas namakan tujuh orang karyawan yang bekerja di situ, apakah sah kurban seperti ini Sah, karena orang ya. Yang tidak sah jika atas namanya adalah e, perusahaan. Ya, berarti perusahaan tersebut berbuat baik, yaitu membelikan sapi untuk tujuh orang. Boleh. Saya masih awam dalam hal ilmu Yang ingin saya tanyakan Benarkah keyakinan Allah tidak akan menguji hambanya Di luar batas kemampuan Karena sebagian berpendapat bahwa Keyakinan tersebut membatasi Kemahakuasaan Allah Apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud La yukallifullahu nafsan illa usaha Maka jelas itu ayatnya Akhir dari al Baqarah Allah tidak akan membebani seseorang di luar ketanggupannya. Apa contoh? Seorang nggak bisa berdiri, maka dia tidak wajib sholat dengan berdiri. Bahkan lebih baik dengan itu. Tidak boleh dia paksakan diri. Itu yang dimaksud. Seseorang sakit tidak bisa puasa, jangan puasa. Puasa nanti ketika sudah sembuh. Bulan Ramadan nggak usah puasa. Itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud jika seseorang tidak kuat diuji dengan kemiskinan, maka Allah tidak mungkin menguji dia dengan kemiskinan. Maka ini keliru. Berapa banyak orang yang sholat, yang ngaji, yang berjamaah ketika masih bekerja, begitu dipecat, ya, lalu dia kedukun, lalu dia meninggalkan sholat, lalu dia menipu, berarti dia tidak kuat diuji dengan kemiskinan. Banyak atau sebaliknya. Ada orang tidak kuat diuji dengan kekayaan. Maka tidak mungkin Allah menguji dia dengan kekayaan. Keliru. Berapa banyak orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan dan akhirnya dia semakin jauh dari Allah. Semakin lupa dari Allah. Ya, terus dipahami. Thank you. Apakah dosa syirik yang dilakukan oleh orang yang tidak mengetahuinya tidak akan diampuni oleh Allah? Ini hak Allah. Orang yang tidak mengetahui sesuatu, kemudian dia melanggarnya, kemudian dia berbuat dosa, tetapi tidak datang kepada dia hujah, tidak ada orang yang menasihati dia dan seterusnya, mati dalam keadaan dosa tersebut, maka orang seperti ini akan akan sering kali kita bahas akan diuji lagi nanti oleh Allah Rabbul Alamin di akhirat. Akhirnya bagaimana orang ini? Hanya Allah yang tahu. Siapa saja ulama yang masih hidup di zaman ini, tidak ada yang mengetahui bulan ulama, bulan ulama kecuali ulama. Ya, kita semua ini, saya tidak tahu kalau saya itu ulama, kalau saya Bas itu ulama. Loh, kok kita berani? Kok saya berani mengatakan sahabat ulama, eh, sahabat ulama? Katanya kalau bukan ulama nggak tahu. Jawabnya, ya banyak ulama yang mengatakan bahwa sahabat sahabat ulama. Ya, jadi kita mengikuti orang. Kita tidak melarang. Gitu. Nah, kecuali mengadakan penyelidikan kejadian yang terjadi seperti yang ada dalam doa saya kepada Allah apakah itu pertanda doa saya dikabulkan oleh Allah atau bukan karena doa saya apakah saya salah uh, tidak boleh kita beranggapan bahwa doa kita tidak dikabulkan walaupun kita sudah minta sesuatu selama 9 tahun sesuatu yang kita pinta belum juga datang anak misalnya maka kita tidak boleh mengatakan saya sudah berdoa dan saya belum dikabulkan Allah tidak mengabulkan doa saya tidak boleh dan Allah mengatakan doamu pasti akan dikabulkan selagi kalian tidak tergesa-gesa para sahabat bertanya tergesa-gesa maksudnya apa ya rasulullah Nabi menjawab tadi kan? engkau berdoa, engkau berdoa, engkau berdoa, kemudian engkau mengatakan aku sudah berdoa dan Allah tidak mengabulkan. Allah tidak suka ucapan seperti ini. Maka jangan ucapkan ucapan seperti ini. Berarti doa butuh kesabaran. Ketika kita minta sesuatu kepada Allah, maka kita harus bersabar menunggu diberi oleh Allah dan harus yakin, harus tiko, harus percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang kita minta. Ada orang yang memperbolehkan melakukan aksi demo dengan alasan hadis Nabi bahwa Nabi berbondong-bondong berdakwah terbuka waktu di Mekah. Itu gimana? Antum tahu demo dilakukan oleh siapa? Oleh yang lemah di hadapan yang kuat, apa yang kuat di hadapan yang lemah? Sifat demo biasanya. Iya, yang dilakukan oleh orang lemah di hadapan yang kuat. Ya, maka kita belum pernah lihat para menteri demo di Monas, iya. presiden demo di Monas Ya nggak perlu demo, kuat. Demo itu dilakukan oleh rakyat, tukang beca, tukang ojek, ya, mahasiswa. Ya kalau lemah-lemah itu mahasiswa itu. Ada demo dulu kan. Demo kan dilakukan oleh rakyat lemah, nggak punya kekuatan. Gitu. Nah, Nabi ketika masuk Mekah e, tahun 8 Hijrah itu Kutu Mekah dalam keadaan kuat atau dalam keadaan lemah? Kuat, maka tidak disebut demo yang ada menekan, memaksa Abu Sufyan untuk jangan keluar rumah, orang-orang musyrik jangan keluar rumah, udah tinggal di rumahnya saja. Tentu ini tidak disebut dengan hati. Ya. Kenapa makmum setiap kali selesai sholat fardu akan melakukan sholat sunat berpindah tempat. Apa ada dalilnya? Iya, ee, eh, Nabi menyuruh kita untuk membatasi antara sholat wajib dengan sholat sunat. Maka termasuk menyelisih sunat apabila kita sholat maghrib langsung sholat yang maghrib. Habis e, eh, sholat isya langsung sholat Eh, mbak dia bisa maka dibatasi batasi dengan apa dengan waktu dan tempat waktu dengan waktu yaitu kita zikir dulu dengan tempat ya kita berpindah tempat bergeser selangkah ke kiri ke kanan ke depan ke belakang ini bagian dari sunnah hukum patung manusia dan hewan adalah haram. Bagaimana kalau foto atau gambar manusia? Apakah haram juga? Gambar jelas. Foto khilaf benar ulama. Ya. Karena gambar disebutkan oleh Nabi, patung dan gambar. Bahkan asyadun nasi bala azaban yaumil qiyamah al musawwiru. Manusia yang sangat dahsyat eh, azabnya nanti pada hari kiamat. Apa? Al musawwirun, para pelukis. Dia akan disuruh oleh Allah untuk menghidupkan e, lukisannya itu dan dia tidak sanggup maka Allah yang menghidupkan lalu dia menyiksa orang tersebut ada seorang wanita yang sudah siap menikah tapi si wanita ini meminta agar pria yang akan melihatnya untuk datang lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan apa maksudnya Bolehkah kami datang berdua, bertiga menemui wanita tersebut? Maksudnya bertiga ngamar bareng gitu. 6 menit. Bilang kau. yang tiga-tiganya suruh datang bareng lalu dipilih, bukan ya? Gimana maksudnya? Bukan kan? Ah, nemenin, nemenin boleh. Ya, nemenin boleh. Ya, hindari berdua ya atau mungkin wanita biasanya yang berdua bertiga kan wanitanya ya mosok yang banyakkan yang laki oh, perempuan ikut rutin ya nah, biasanya yang berdua bertiga kan wanitanya laki-lakinya ya sendiri aja mosok nggak berani mosok berdua bertiga ya Allah Allah ya kita ini subhanallah wa bihamdika subhanallah السلام